dalam bahaya. sana cepat tinggalkan tempat ini. Cepat. Eh, tunggu, Kamira. Aku mau menutup warung dulu. Eh, jangan pikirkan warungmu. Pikirkan nyawamu. Eh, menjauh. Tuk tunggal bilang menjauh. diselingi pula tawa ria penuh canda serta cinta kasih yang penuh liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di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 supaya Wulandari dicegah kepergiannya, Ramanda. Oh tunggulah di sini. Karena ibumu Nirupa sedang melakukan sesuatu pada Wulandari. Supaya gadis itu tidak bisa lagi pergi ke negerinya. Ah, ah, jadi, jadi bundaku sedang menahan gadis itu di sini, Ramanda. Atas izin. Ikutilah episode ke-11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 yang lalu telah diceritakan, sepi dan Tembong menyaksikan bagaimana iring-iringan pengantin yang bergerak di lereng bukit. Iring-iringan pengantin itu tidak lain adalah bulan Dari yang akan dijodohkan dengan Lambano oleh Nyirupas dan Kijana. Sementara itu, Batara telah berada di dekat dusun Karangangin bersama kilab bumi yang masuk ke dalam tubuhnya. Tapi jalan ini bukan menuju tempat upacara pengantin. Tapi ini jalan menuju tempat upacara persembahan. Kalau begitu, aku harus menolong anak Aning, kira Bumi. Sebenarnya yang mana saja kau serang sekarang ini tidak jadi masalah, Batara. Apakah kau serang pengawal iring-iringan pengantin ini, lalu kau selamatkan Wulandari? Atau kau menunggu upacara persembahan dulu? Aku menunggu kemungkinan yang mana yang lebih baik, Nah, itu lebih baik. Tapi aku memang harus menolong dua-duanya, kira Bumi. Atau kalau bisa, aku tolong dulu Dari Supaya Dari bisa bertempur bersama kita. Hati-hati, Dari masih dalam pengaruh ilmu hitam Lembanu. Kira Bube, mereka menuruni lembah ini. Ikuti saja Batara. Aku tetap ada di dalam dirimu. Selama kau tidak berbuat yang mencelakakan kita. Seperti dua hari yang lalu. Rasanya aku dulu pernah menuruni lembah ini. Kau belum pernah kemari, Batara. Kalau pernah, itu hanya dalam mimpimu. Iya, di dalam mimpiku. Aku menuruni lembah ini rasanya mencari sebuah pertapaan. Tidak ada pertapaan di dalam lembah ini, Batara. Iya, Ki. Itu hanya dalam mimpiku. Hati-hati, Batara. Jangan sembrono kau menuruni lembah ini. Nanti mereka tahu kalau kau bukanlah kaum mereka. Karena caramu menuruni lembah ini berbeda dengan cara mereka. ada jalan untuk turun ke bawah. Tidak ada. Itu hanya mimpimu. Hati-hati, Batara. Jangan jalan seperti itu. Nanti kau tersingkir dari rombongan. <laughs> Hampir aku terjatuh. Ah, kenapa harus ikut cara mereka? Aku akan berjalan dengan caraku sendiri. Hmm, rasa-rasanya di sebelah sana ada jalan. Ya, di sebelah sana ada jalan. Rasanya aku dulu turun di sana. Ya. tidak ada. Tidak ada jalan di sana. Kau mau kemana, Batara? Jalan kemari, Ki. Jangan. Ikutilah rombongan itu. Jangan cari bahaya. Baik. Kita kemana ini, Kira Bumi? Kita menuju tempat persembahan. Di dasar lembah ini tidak ada jalan. Yang ada hanya dinding tebing yang terjal. Kalau aku tidak ikut rombongan mereka, mungkin aku tidak bisa turun ke dalam lembah ini. Ah, aku harus menanti kesempatan yang baik. Weh, akhirnya sampai juga rombongan ini di dasar lembah. Hmm, suasana dasar lembah ini mengerikan. Tidak pernah dikunjungi manusia seperti aku ini.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 <laughs> Kau terkejut? Ah, iya. Kau mau mengikuti upacara persembahan itu? Tidak. Aku takut melihatnya. Kau mau ikut aku, Bulan? Kemana, Kakang Lambano? Ke sana. Rumah itu? Iya. Itu rumah pesanggrahanku. Oh, ah, bagusnya. Ayo. Uh, iya. Hmm. Aku tidak usah tunggu malam pengantin. Sekarang pun aku sudah bisa menikmati malam pengantinku. Bagus betul isi rumah ini. <laughs> Iya, inilah tempat istirahatku. Oh iya, boleh dibuka jendelanya? Ah, silakan. Wah, indahnya pemandangan dari sini dan dan aneh. Kenapa tiba-tiba hari jadi siang? Iya, itulah keistimewaan pesanggerahanku ini, Bulan. aku jadi ingat kampungku. Ah. <laughs> Jalan ini bukan menuju kampungmu, Bulan. Tapi aku mau pulang. Kau tidak bisa pulang, Bulan. Kau harus jadi pengantinku malam ini. Jalan yang aku lihat dari jendela ini adalah jalan menuju kampung halamanku. Tidak. Itu bukan jalan menuju kampungmu. Aku mau pulang. Kau harus jadi pengantinku malam ini, Bulan. Kau harus jadi pengantinku. Tidak mau. Lepaskan. Lepaskan Tidak aku. bisa, Wulan. Ah, lepaskan aku. Kenapa Kakang Lambano seperti ini? Bukankah sebentar lagi kita akan jadi suami istri, Wulan? Aku tidak suka. Kenapa kau tidak suka? Selama ini Kakang Lambanu adalah orang yang sopan, ramah dan baik hati. Tapi kenapa tiba-tiba begini? Kenapa tiba-tiba jadi serigala seperti ini? Kau jangan menghina aku, Wulan. Puluhan, bahkan ratusan gadis ingin dipersunting olehku. Semuanya aku tolak hanya karena aku cinta padamu. Tapi kau jangan mempermainkan cintaku, Wulan. Silahkan, Kakang Lambanu mencintai aku. Tapi aku tidak pernah mencintai Kakang. Jadi kau sia-siakan cintaku selama ini. Kebaikanku selama ini, Wulan. Selama ini kita hanya berkawan, Kakang. Bukan sebagai dua orang kekasih. Aku kan sudah bilang sejak dulu bahwa aku punya kekasih. Aku sudah punya laki-laki tambatan hatiku. Laki-laki itu tak ada di sini, Wulan. Walau tidak ada di sini, bukan berarti aku harus mengkhianati dia. Oh, apa yang telah kulakukan sehingga Wulan kembali ingat kampung halamannya. Wulan dari ingat kekasihnya. Padahal sebentar lagi upacara perkawinan akan dilangsungkan. Suara apa itu? Bencana telah terjadi di luar. Mari kita menyelamatkan diri. Aku tidak mau. Aku mau pulang ke kampung halamanku. Ayo lari. Apa kau mau terkena bencana itu? lepaskan. Ayo lari. Aku tidak usah lari. Karena kekasihku datang untuk menyelamatkan aku. Di sini tidak ada kekasihmu. Yang melakukan perkelahian di luar itu adalah kekasihku. Kau yakin? Aku kenal suaranya. Kalau begitu kau harus mati. Ah. Pegang tapak sudana ini, Wulan. Biar aku hadapi orangnya. Iya, kakak. Ayo, saya. Ayo. Dengan apa maumu kita bertarung, Lambano? Dengan apa saja. Aku sudah siap, Batara. Batara mulai berhadapan dengan Lambano. Sementara di luar Pesanggerahan masih terdengar huru hara yang ramai. Karena di sana Kirabumi sedang berhadapan dengan Nyerupas dan Kijana. Lambanu dengan cepat menyerang Batara, sehingga Batara terkesiap karena cara berkelahi Lambanu sangat aneh. Namun Batara cepat menguasai diri, sehingga dia dapat mengimbangi serangan-serangan lawannya. Kegesitan Batara memang boleh diacungkan jempol, karena beberapa kali dia lolos dari terkaman Lambanu, terkaman yang mengandung maut. Keduanya terus bertempur, bahkan sudah beberapa kali berganti serangan. Batara terkena, begitu juga Lambano. Namun keduanya belum mengaku kalah. Mereka terus bertanding mengadu ilmu. Kini Lambano mulai terdesak, sehingga Batara dengan cepat dan gesit menyerang tanpa memberikan peluang bagi lawannya. Maka dalam keadaan inilah, Lambano mengeluarkan ilmu hitamnya. Batara terkejut, tapi dia cepat menenangkan diri sesuai ajaran Kira Bumi, sehingga dia bisa mengatasi semua kejadian. Lalu ketika Kira Bumi datang berteriak menyuruh mereka lari, maka Batara menyambar pinggang Wulandari. Sedangkan Wulandari tetap menggendong Tapasudana. Sudana mereka berlari keluar pesanggerahan, lalu melesat jauh ke atas bukit. Kira bumi dengan cepat pula masuk ke tubuh Batara, sehingga mereka melambung tinggi di udara.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 Sudah sembuh, Pak, encoknya? Ya sudah dong. Ibu memang hebat. Yang hebat bukan ibu, Pak, tapi Duta Rema. Duta Rema, produksi PT Sinar Effendi Murni. orang-orang dusun angin masih mengejar kita. Seharusnya mereka tidak bisa mengejar kita, Wulandari. Tapi mereka sudah bertambah dekat. Aneh, mereka semakin dekat. Hmm. Mereka mengejar lebih banyak daripada perkiraanku kira bumi. Mereka tidak banyak, hanya mereka sedang mempermainkan pandanganmu, sehingga tampaknya banyak. Jangan balas menyerang Bulandari. Nanti tapas sudah lepas dari tanganmu. Lambano menyerangku, kakak. Yeah. Apakah kita tidak bisa melambung lebih tinggi lagi kira bumi? Ini sudah sangat tinggi, Batara. Ah, tangan kiriku hampir dapat dijambatnya. Tangan kirimu? Tangan kirimu ada cincin merah kelima, Bulan? Iya, kira bumi. Uh, buang cepat. Buang cepat. Dia rupanya mengejar cincin merah delima yang kau pakai. Iya. Kira bumi, dia menangkap cincin yang aku buat. Cincin itu memang berharga bagi mereka, Wulan. Cincin itu adalah pusaka orang dusun Karang Angin. Begitu? Lihat, Kini mereka sudah semakin jauh dari kita. Iya, mereka tidak mengejar kita lagi. Oh, selamat kita. <laughs> Lihat Kang Batara, Tapa Sudana tertidur pulas dalam gendonganku. Iya, dia tidur. Karena dia tahu bahwa dia dalam gendongan orang yang baik. Kasihan anak ini, masih kecil begini, sudah banyak penderitaannya. Kau berada di tempat yang aman, muridku. Nyi Guru, maafkan aku, Nyi Guru.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 Wulan dari lama memeluk di sepi, sementara Tapasudana heran memandangnya. Dia diam saja di dalam kendongan Dari. Sementara Sepi pelindangan air mata. Lalu air matanya jatuh perlahan-lahan di pipinya yang sudah tua. Nah pendengar yang berbahagia, Marilah kita ikuti lanjutan cerita ini pada keesokan harinya. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ke-11 Permata Merah Delima.